Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan, nah sebelum sebelum kita lanjutkan barakallahu fiikum, setorkan terlebih dahulu yang kemarin belum setoran, hadis yang ke-24 hadis qudsi. Nah barakallahu fiikum, kemarin antum sudah belum? Antum. Tafadhal. نعم تفضل hari arah berburu berjamaah asal turun akhir lakon turun bagi mana penambang di sana turun orangkan berlunak di sana kaum dan bagi lawan mawar hingga akhir pun satu nanti nanti kan malah atau kau juga juga luar dimungkin maka dalam juga memiliki syiar dan bagi lawan mawar hingga akhir pun satu nanti nanti kan malah atau kau juga juga luar dimungkin mana kau sudah Sudah selesai belum? Hah? Alhamdulillah. ya ibadi inni haramtu ala nafsi wa ja'altuhu bainakum fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaytuhu ahdikum ya ibadi kullukum illa man illa man at'amtuhu kuti imkum, ya ibadi kullukum arin illa man kasutuhu fastaksuni asrik aksukum ya ibadi innakum innakum innakum tuqti'una bil laili wan nahari wa an afiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu nafi fatanfa'uni ya ibadi law anna awalakum law anna awalakum akhirakum wa insakum majinnakum kanu ala aqqa qalbi rajulin wahidin minkum maza dadalika fi mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa kanu ala afjari qalbi wahid kanu ala afjari qalbi wahidin minkum man qasudal mana qasudalika min mulki syai'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum qamu fi su'idin wahidin fasaluni fa fasaluni fa ataitu kulla wahidin mas'alatahu mana koso mana koso dari kami ma indi illa kama yang kusul misyab yang kusul tidak ida hilal bahro ya ibadi inna mahi akmalukum usiha lakum thumma wafikum iyaha paman wajada khairan faman faman wajada khairan falyahmadillah faman wajada khairu dalik fala yalumanna illa nafsah wa muslim. Ah, tafadhal. Min mulku syai'an. Kamu Naam, tafadhal. Sudah hafal antum? Sudah menghafal? Sudah menghafal? Belum menghafal? Eh, yang sedikit itu setorkan. Sulaiman At'amtu Assalamualaikum. disempurnakan ya. Tafadhal. Sudah <coughs> balik Antum? Tafadhal. من belum ya? Belum. Antum sudah belum? Belum juga. Belum. Belum hafal. Belum hafal. Sedikit pun belum. Yang hafal setorkan. يمسكم يا Nanti nanti ya. Atom atom dah nambah lagi? Nanti atom nambahnya pelan-pelan ya. Yang kedua, tapi enggak harus full sedikit-sedikit enggak masalah. Nah, barakallahu fiikum Atom udah seteran kemarin? Sudah. Sudah hafal? Sudah hafal? Sedikit ya, bismillah. Eh, tastad'imuni ud'imkum Hah? Nah, selesaikan ya. Selesaikan Nah setorannya nanti yang kedepannya full jadi semua langsung selesai gitu ya. Ya, insyaallah ya. Eh, bismillah. kullu murja'in illa man illa man atamtu fastaqaimu li kuntum ya ibadi kullu mu'arin illa man sawfa tastasirni nafsukum ya ibadi innakum tukhti'una bil layli wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruhu ya ibadi innakum lan tamliku dhurri fa yadurruni يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكه شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقل ذلك من من شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته مع نقص ذلك مما عندي إلا كما يقسم به بها الكون يا عبادي إنما لي أعمال أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا غير الفلاح له من وجد غير ذلك فلا يظلمن إلا نفسه رواه مسلم Oh, nah, barakallahu fikum. Antum sekarang besok nanti ya. Oh, nah. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala Allah taala, "Ya ibadi kullukum ta'i'un Itu ya. Illa man at'amtuhu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi ini, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan lapar kecuali yang aku telah berikan makanan kepadanya. Ar-rizqu minallahi jalla wa ala, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, ar-rizqu minallahi jalla wa ala fahuwa ar-razzaq Rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala adalah Ar-Razzaq, zat yang senantiasa memberikan rezeki dengan timbangan fa'al menunjukkan bahwasannya rezeki Allah Subhanahu wa taala terus-menerus diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lewati, rezeki ada dua macam, ar-rizq makna al-'am sama ar-rizq makna al-khas. Rezeki yang mananya umum bagaimana? Rezeki yang mananya umum adalah Nah barakallahu fikum ma yakumu bihil badan. Sesuatu yang bisa badan itu tegak dengannya. Itu namanya rezeki yang sifatnya umum. Orang kafir pun dapat. Eh, orang munafik dapat. Orang musyrik dapat. Karena apa? Rezeki yang sifatnya umum itu seperti makanan, minuman. Orang kafir makan atau enggak? Makan, minum juga. Mereka juga berpakaian. Ini rezeki yang bentuknya apa? Yang maknanya umum. Ada rezeki yang mana khas, itu ar-rizq al-khas itu apa? Itu rezeki yang berupa keimanan. Ya, keimanan ini tidak dimiliki kecuali hanya orang-orang yang beriman, orang-orang muslimin. Iya kan? Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah walhamdulillah kita sudah mendapatkan dua-duanya. Ya enggak? Ar-rizqu ma'na al-'am sama ar-rizq ma'na al-khas. Dua-duanya kita mendapatkannya. Makanan, minuman, keimanan walhamdulillah. Paham ya? Jadi kalau ditanya orang Apakah orang kafir juga dapat rezeki? Iya, rezeki yang sifatnya umum. Seperti makanan, minuman, pakaian. Mereka berpakaian atau tidak? Berpakaian. Nah, kemudian mereka juga makan, minum itu rezeki yang sifatnya umum. pun rezeki yang sifatnya khusus, Nah, eh, ar rizku bima'na al-khas. Nah, barakallahu fikum yaitu rezeki yang bentuknya adalah keimanan. Paham ya? Keimanan kekokohan di atas agama yang benar ini. Kita lihat barakallahu fikum Walau la rizquhu la ja'an nasu wa ja'atil makhluqat. Kalau seandainya bukan karena rezeki Allah taala niscaya manusia lapar dan makhluk-makhluk semuanya kelaparan. Bayangkan antum sekarang saksikan, perhatikan baik-baik hewan yang ada dalam lautan yang dikenal dengan enam ikan paus atau yang semisal yang besar seperti itu, coba bayangkan. Sehari makannya berapa coba? Banyak sekali yang dimakan tapi Allah taala berikan rezeki Nah perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Na'am barakallahu fikum, bahkan burung eh, yang bisa dikatakan sebanyak itu pun Allah taala berikan rezeki. Menunjukkan bahwasanya apa? Masalah rezeki enggak perlu antum khawatir. Enggak perlu kita semuanya cemas. Semuanya sudah ditetapkan. Orang banyak lari mencari rezeki, tapi apa? Belum tentu rezeki mengenai dirinya. Paham ya? Karena semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rezeki itu pasti apa? Kalau mengena hamba-hamba Allah Subhanahu taala tidak akan apa? Tidak akan nah barakallahu fikum terlepas dari sasarannya. Tapi orang terkadang mencari rezeki, mencari maisha, ada yang dapat, ada yang tidak. Tapi kalau rezeki Allah Subhanahu wa taala pasti apa tepat pada sasarannya manakala Allah Subhanahu wa taala sudah menentukannya. Kita lihat di sini. Walau la rizquhu la ja'an nas wa ja'atil makhluqat. Kalau seandainya bukan karena rezeki Allah taala, Niscaya manusia lapar dan makhluk-makhluk pun juga lapar. Nah, oleh karena itu datang dalam pantun atau puisi yang sangat indah dan bagus barakallahu fikum yaitu mengenai apa? Agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaan di samping merupakan salah satu perbekalan yang sangat luar biasa kelak di akhirat dan juga merupakan apa salah satu sebab mendapatkan rezeki yaitu dalam pantun disebutkan apa? Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Fa kaifa takhafu al faqra wallahu raziqa? Qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Artinya apa? Artinya alaika bittaqwallahi in kunta ghafila. Senantiasa engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala manakala engkau lalai. Nah, segera bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Niscaya akan datang rezeki dari arah yang engkau tidak mengetahuinya. Paham ya? Rezeki datang tiba-tiba dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa takhaful faqra Allahu Bagaimana kamu takut fakir padahal Allah taala yang akan berikan rezeki? Qad razaqat tayra wal huta fil bahri. Sungguh Allah taala telah memberikan rezeki kepada hut, hut itu ikan laut, eh, ikan yang besar yang ada di laut Nah, kemudian apa? Dan burung Allah taala sedang berikan rezeki kepadanya. Tardu khimasan wa taruhu bitanan. Pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, burung. Sore hari pulang dalam keadaan perut penuh. Rezeki sudah diatur barakallahu fikum wa hafizakumullah, sudah tertata dalam Lauhil Mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? puluh ribu tahun. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzani wasakumullah kata beliau, "Walakinnallaha yaqumu bi rizqiha wa isali rizqi ilaiha tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala." Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rezekinya dan menyampaikan rezeki kepadanya dalam rangka atau dalam bentuk pemuliaan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Semuanya tidak pernah yang namanya kita kehabisan udara. Padahal manusia di muka bumi ini banyak atau tidak? Banyak sekali membutuhkan udara. Udara yang kita hirup ini coba bayangkan. Nah barakallahu fikum, udara yang dihirup yang kita butuhkan sehari-hari itu jauh lebih bermanfaat daripada air. Kalau kita lihat, kita perhatikan mana yang lebih utama air atau udara? Kita katakan udara. Karena udara oksigen yang kita hirup ini barakallahu fikum satu detik aja nggak ada oksigen, mungkin kita meninggal dunia. Tapi kalau air masih bisa ber, bertahan. Mahum Allah ya. Nah, barakallahu fikum itu tentunya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung-hitung oleh manusia. Wa in nikmat Allahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Farizqu laisa bihaulina wala biquwatina. Eh, maka rezeki itu nah barakallahu fikum tiada daya bagi kita untuk mengeluarkannya tidak pula memiliki kekuatan untuk menghasilkannya wa ma huwa tafaddulun minallah akan tetapi yang namanya rezeki itu adalah bentuk karunia dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala lakin nahnu na'malul asbab li talab rizqi masyaallah akan tetapi kita menempuh mengerjakan sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki jadi antum mencari ilmu talabul ilm min a'dhamil asbab li husulir rizq. Naam. Talabul ilmi min a'dhamil asbab li husulir rizqi. Mencari ilmu merupakan salah satu sebab yang paling besar untuk mendapatkan rezeki. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, yang ma'ruf yang sering kita ulang-ulang barakallahu fikum, kana akhwan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada dua orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang tersebut yang satunya mulazamah, duduk belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya bagaimana? Kerja. Akhirnya yang duduk belajar tadi itu senantiasa mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi yang kerja mengadu, "Ya Rasulullah, ini bagaimana saudaraku ini? Aku kerja kok dia malah belajar." Nah, dengan semakna seperti itu ya, akhirnya Rasulullah mengatakan la'allaka turzaqu bih. Bisa jadi rezeki yang kamu dapatkan itu dengan sebab saudaramu yang belajar. Bayangkan itu. Nah, barakallahu fiikum. Ikhwani fid din, azza wa Jadi orang mencari ilmu itu apa? Bukan sebab berkurangnya rezeki, justru bertambahnya rezeki. Nah, barakallahu fiikum. Nah, seharusnya antum misalkan di rumah, eh, di rumah santai, tenang. Mungkin enggak dapat uang bulanan. Tapi ketika antum belajar di pondok, dikirim bulanan atau enggak? Nah, barakallahu fiikum, sebagian kita dikirim bulanan. Rezeki barakallahu fiikum. Atau terkadang dapat Nah, barakallahu fikum rezeki secara tiba-tiba. Yang jelas mencari ilmu jangan sampai antum terpetik di benak kita semuanya mencari ilmu itu sebab hilangnya rezeki, bukan. Mencari ilmu sebab mendapatkan rezeki. Sebab mendapatkan rezeki yang didapatkan double dua. Rezeki yang umum dapat, rezeki yang khusus pun juga dapat. Walhamdulillah. Nah, kita lihat di sini. Wan nata'iju biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hasil-hasilnya itu semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, terkadang orang bekerja jauh-jauh tapi hasilnya juga segitu saja. Orang yang kerja dekat rumahnya, santai, tenang, tapi hasilnya memuaskan. Karena apa? Rezeki semuanya sudah diatur sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada yang kerja dengan cara apa? Membanting tulang, memeras keringat. Paham ya? maksudnya kerja keras gitu, hasilnya cuma segitu. Karena itu yang sudah ditakdirkan. Ada yang kerjanya dia santai, tenang, tapi syar'i. Nah, barakallahu fikum hasilnya memuaskan, hasilnya banyak, sudah ditakdirkan juga. Jadi semuanya harus disyukuri barakallahu fikum karena Allah Taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nah sedikit banyaknya apa saja yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari apa sih? Barokahnya. Barokah itu jangan dinilai harus banyak. Barokah itu sedikit tapi di dalamnya ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya apa? Al-barakah. Karena sudah kita lewati pembahasannya barakallahu fikum. Al-barakah apa makna barokah? Nam subutul khairil ilahi fi syai'. Subutu al khairil ilahi fi syai' tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Itu namanya barokah. Kok uangku kok nggak diberkahi ya? Atau barokah itu kok kenapa kok harta kami nggak banyak? Barokah itu jangan dinilai dari banyak sedikitnya. Berkah atau barokah itu di samping kita lihat hasilnya, kemudian bagaimana cara menghasilkannya, itu apa tadi? Subutul khairin illahi syai'. Tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu itu namanya barokah. Paham ya? Nah barangkali fikum. Contohnya ada orang kerja di bank. Nah kemudian dia mendapatkan hasil yang masya Allah berjuta-juta lah. Paham ya? Jutaan yang dihasilkan. Nah ini katanya ini barokah ini katanya. Kita katakan ada nggak kebaikan Allah Taala di situ? Tidak ada. Kenapa? Riba haram. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik sedikit banyaknya selama sesuatu tersebut sumbernya dari yang halal diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fiikum. Seperti itu. Berikutnya Qala Allah Ta'ala menyatakan, Ya ibadi kullukum arin. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu telanjang. Kita semuanya pada asal telanjang barakallahu fikum. Cuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan pakaian kepada kita. Arin min as siyab allati yasturu al auratah. Yaitu telanjang dari pakaian yang menutupi auratnya. Ini hukum asalnya wa yastadfi'u biha wa yatadammalu biha dan juga apa? telanjang dari pakaian yang apa? yang dia bisa berlindung dengannya dan juga bisa berhias dengannya. Nah, ketika musim panas kita butuh pakaian juga. Musim dingin butuh pakaian juga. Nah, hukum asalnya apa? Kita semuanya kosong, telanjang. Nah, barakallahu fikum dari pakaian-pakaian tersebut. Hadi minallah, hadi minallahi jalla wa ala. Ini semuanya adalah apa? dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum. Maksudnya seperti pakaian yang Allah Taala berikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berpakaian menutup auratnya, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang mana pakaian tersebut bisa menutup aurat kalian, warisha dan sebagai perhiasan untuk kalian. Paham ya? Jadi pakaian yang kita pakai ini di samping menutup aurat sebagai perhiasan. Yang Allah telah mengatakan, nambarakallahu fikum khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Pakailah pakaian kalian yang terbaik setiap kali hendak kalian menuju masjid untuk sholat, untuk ibadah atau yang semisalnya. Kemudian juga Allah telah berfirman, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadah gitu ya nah katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang telah dikeluarkan oleh hamba-hambanya maksudnya pakaian barakallahu fikum atajammul la ba'sa bihi orang berhias diri dengan pakaian yang bagus pakaian yang rapi yang wangi itu enggak masalah justru Allah taala cintai justru Allah taala cintai datang dalam hadis yang sahih Roh Muslimun dari hadisnya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Taala itu indah menyukai keindahan. Paham maksudnya ya? Karena saat itu nam barakallahu fikum, nam segenap sahabat barakallahu fikum saat itu mengira yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, penampilannya bagus, mereka mengira itu kesombongan. Akhirnya Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Taala itu indah dan menyukai keindahan. Antum berpenampilan rapi enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi jangan berlebih-lebihan. Sampai meninggalkan solat lima waktu atau sampai terlambat solatnya gara-gara apa? Maka imamah misalkan atau pakai sorban. Wala masuk kali diikat-ikat kemudian lepas lagi, ikatnya lepas lagi misalkan. Jangan. Paham ya? Menggunakan memakai bagus, tapi jangan sampai apa? melalaikan ibadah yang yang lainnya. Nah, intinya apa syahidnya tajamul amrun masyru'. Paham ya? Berhias diri, memperindah diri sesuai dengan kadarnya perkara yang syariatkan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah taala itu baik dan na'am barakallahu fikum tidaklah apa menerima kecuali sesuatu yang baik. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah kita lihat ini tafsirannya yuwari sawatikum yakni yasturu auratikum. Maksudnya pakaian yang bisa menutup aurat kalian Warisa yakni zinatan wa jamalan. Sebagai perhiasan dan juga nambar barakallahu fikum keindahan. Falibasu ala qismain. Perhatikan baik-baik. Pakaian itu terbagi menjadi dua. Pakaian terbagi menjadi dua. al awal yang pertama, libasun li satril aurah. Pertama, ingat-ingat pakaian terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, pakaian untuk menutup aurat. Pakaian untuk menutup aurat yang kita pakai. Eh, yang kita pakai atau yang secara global manusia pakai. Yang kedua asani libasun litajammul, pakaian yang fungsinya untuk ber nah barakallahu fikum memperindah diri. Paham ya? Tajammul berhias, enggak masalah. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ingat-ingat ya. Maksudnya bagaimana? Pakaian yang menutup aurat ya pakaian yang kita pakai, kaos, sirwal, sarung. Paham ya? Kemudian tajammul yang mungkin ditambah dengan jubah, pakai sorban, peci, imamah, apa itu ya? Itu maksudnya yang beliau sebutkan di sini pakaian ada dua. Pakaian untuk menutup aurat yang sering kita pakai setiap hari itu ya. Kemudian pakaian untuk tajamul yang kita pakai untuk sholat, ya enggak? Untuk ibadah. Na'am barakallahu fikum. Intinya jangan sampai berlebih-lebihan. Jadi kesombongan itu jangan dinilai wasti fulan itu Masya Allah pakaiannya rapi terus, pakaiannya nam indah terus, penampilannya bagus, itu jangan apa? dinilai itu sombong. Paham ya? Hukum globalnya itu kalau niatnya tajamul masyru' disyariatkan. Tapi kesombongan kata Rasulullah apa? Batalul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran, meremehkan manusia. Walaupun pakaiannya compang samping, sobek-sobek tapi kalau dia menolak kebenaran, meremehkan manusia, sombong dia. Paham ya? Hati-hati ya. Jadi sombong atau tidak itu bukan dinilai dari pakaian tadi itu. Hukum globalnya apa tadi? Al-kibru batalul haqqi wa ghamtun nas. Ini namanya kiber. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan manusia. Oleh karena itu, na'am barakallahu fikum, jangan sampai kita ketika menilai orang berpenampilan rapi, pengennya pakainya bersih, enggak mau kena kotoran atau yang misalnya dia berupaya untuk bersih, itu jangan dianggap sombong. Paham ya? Niatnya dia apa? Kalau niatnya tajammun, masyru'. Paham ya? na'am barakallahu fikum, tapi kalau niatnya untuk berbangga-bangga diri, lain lagi urusannya. Ini kembali ke hukum global ya. Nah, jadi kesombongan itu sudah kita lewati tadi apa apa tadi? Al-kibru batarul haqqi wa khamtun nas. Itu yang perlu antum perhatikan baik-baik ya. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Qaulu subhanah dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kursi, fastaqsuni maka mintalah kalian pakaian kepadaku. Ai utlubu minni al-qiswah mintalah kalian pakaian dariku aksukum niscaya aku akan berikan pakaian bagi kalian li'annallaha qaribun mujibun dikarenakan Allah taala zat yang dekat dan mengkabulkan. Allah taala itu dekat atau jauh Allah subhanahu wa taala dekat dengan hambanya walaupun beli, walaupun Allah subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya nah terpisah dari makhluknya tapi qaribun min ibadihi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa idza sa'alaka ibadi anni Fa inni qaribun uzibu ad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Apabila mereka bertanya kepadaku tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Nah, apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Maka penuhilah panggilanku dan berimanlah kepadaku Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Menunjukkan bahwasanya Allah Taala dekat dengan hambanya. Ingat-ingat faedahnya ya. Qaribun min ibadih, ba'inun an khalqih. Na barakallahu fikum uluun fi dzatih. Allah Subhanahu wa taala tinggi secara zatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terpisah dari hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dekat dari hambanya. Dekat itu kan enggak harus nempel. Ingat-ingat ya. Beda dengan kelompok ahlu bid'ah wa dalal dari kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah atau yang semisalnya, mereka mengatakan kalau dekat berarti nempel. Berarti bersatu dengan hambanya. Seperti kelompok Sufiyah, Al-Ululiyah, Al-Tihadiyah. Ini keliru. Apakah setiap yang dekat itu nempel? Tidak. Ingat-ingat ya, apakah setiap yang bersama kita itu orangnya nempel? Tidak juga. Hati-hati ya, jangan sampai keliru di dalam memaknakan ma'iyah kebersamaan ataupun kedekatan. Jadi Allah Taala dekat dengan hambanya. Keadaan hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu manakala hamba dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdoa sujud. Dalam keadaan sujud. Makanya ketika sujud diperintahkan untuk fa'aksirud doa, perbanyaklah doa. Tanya. Nah, barakallahu fiik. Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sajid, sujud. Fa aktsir du'a, perbanyaklah doa, terutama ketika kita salat sendirian. Adapun kalau kita menjadi imam tentunya melihat keadaan makmumnya. Nah, karena apa? Menjadi imam itu enggak sembarangan. Rasulullah mengatakan idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif. Apabila engkau salat menjadi imam untuk manusia, peringanlah salatnya. Peringanlah maksudnya sesuai dengan kadar syar'i. I. Paham ya? Karena di belakang imam itu ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang sakit, ada yang punya kebutuhan. Wa idza shalla ahadun li nafsihi falyutawwil masya. Wa idza shalla ahadun li nafsihi falyutawwil masya. Dan apabila salah seorang di antara kalian salat untuk dirinya sendiri, salat sendirian, perpanjanglah sesukanya. Perpanjanglah sesukanya. Nah, barakallahu fikum ini kembali ke hukum asal. Karena kalau menjadi imam barakallahu fikum tentunya melihat apa? keadaan, situasi, kondisi dan tempatnya juga. Nah, barakallahu fikum karena Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu suatu ketika di dalam hadis yang sahih, beliau menjadi imam dan diperpanjang bacaannya. Akhirnya salah satu sahabat yang di belakang Mu'ad bin Jabal menjadi makmum melapor, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah pun menasehati Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, afattanun anta? apa Afattanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau tukang membuat fitnah Apakah engkau suka membuat fitnah wahai Mu'ad? Maksudnya apa? Maksudnya jangan diperpanjang. Di belakangmu itu ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang punya keperluan, kebutuhan. Maksudnya diperpanjang bagaimana? Jangan sampai memperpanjang dengan berlebih-lebihan. Dulu ada kisah, Anda sebutkan karena dulu ketika kami belajar jemaat, kisah ini juga disebutkan barakallahu fikum saat itu oleh Syekhun al Fadl Yahya hafizahullah taala. Beliau menyebutkan suatu ketika ada orang sholat. Nah, menjadi makmum dia, imamnya baca surat Al-Baqarah. Membaca surat apa? Al-Baqarah. Akhirnya kan panjang surat Al-Baqarah. Makmumnya ini wah panjang sekali nih. Nah, akhirnya di hari berikutnya lagi imamnya tadi membaca surat Al-Fil. Bayangan orang awam, orang awam kan nggak tahu ilmu. Al-Baqarah sapi betina, Al-Fil apa? Gajah. Bayangan bayangan orang awam gajah lebih besar lagi nih berarti, lebih panjang lagi akhirnya dia pergi, nggak jadi sholat di belakang imam tadi karena kemarin sudah sholat bersama imam baca surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah ada panjang apalagi apalagi al-fil gajah. Lebih besar, lebih panjang gitu loh intinya. Kata mereka seperti itu. Itu kisahnya yang pernah dinukilkan. Akhirnya dia pergi. Allah musta'an. Syahidnya barakallahu fikum hafizakumullah. Hukum globalnya kita semuanya pada asalnya dalam keadaan telanjang. Fahada dalilun ala da'fil insan wa hajati ilallah. Ini dalil yang menunjukkan apa? Menunjukkan akan lemahnya manusia dan juga butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun, sekuat apapun manusia, sehebat apapun lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba, termasuk ciri-ciri yang paling besar manusia bisa dikatakan lemah apa di antaranya? Kemarin Sebesar apapun, sekuat apapun, sehebat apapun, dia masih punya kelemahan. Yang kelemahan ini mau tidak mau dia harus tunduk. Kalau tidak bisa mengatasinya. eh? Apa? Sebelum tidur apa? Ngantuk ya. Nah, ngantuk itu nuas. An-nuas, nah yang namanya ngantuk ini barakallahu fikum, ini bisa mengalahkan semua orang. Mau orang paling hebat pun sebesar apa, sekuat apa pun berbelanya, lari maratonnya, push upnya, kalau udah ngantuk kalah dia. Nah, seperti itu benar ya, Benar nggak Abah Mam? Kalau udah ngantuk kalah orang. Sebesar apapun kalah kalau udah ngantuk. Karena ngantuk ini para fikum disebutkan di dalam apa? Penjelasannya itu yang namanya an-nu'as naum. An-nu'as muqaddimatu an-naum. Jadi ngantuk itu pembukaan tidur. Orang itu nggak akan tidur kalau nggak ngantuk. Misalkan antum nggak ngantuk, atau misalkan tidur ini. Ya nggak bisa. Bisanya setelah ngantuk. Paham ya? Kalau belum ngantuk, belum tidur dia. Ya mungkin cuman baring-baring tapi kalau sudah tidur itu biasanya ngantuk terlebih dahulu. Terasa nggak terasa ngantuk itulah muqaddimatun naum. Pembukaan daripada tidur. Ini menunjukkan kelemahan manusia masih tidur dan masih juga ngantuk yang lebih besar dari itu adalah meninggal dunia. Lemah manusia pada kalau fikum. Nah, kita lihat sini, idza kana la yamliku ta'amahu wa la yamliku kiswatahu illa bi an yatluba minallahi jalla wa ala an yamunna alaihi fa hadha dalilun ala dha'fi Apabila manusia tidak bisa memiliki makanannya, tidak bisa memiliki pakaiannya kecuali harus minta kepada Allah taala, ini menunjukkan apa? Kecuali harus minta kepada Allah taala agar memberikan karunia kepadanya, maka yang seperti ini adalah dalilun ala dha'fi adalah dalil yang menunjukkan lemahnya manusia tersebut. Kita semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta, mintalah kepada Allah. Minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah taala. Wa dalilun ala fadlillahi azza wa jalla. Dan juga dalil yang menunjukkan akan apa? Yang menunjukkan atas keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa alladhi at'amana wa saqana. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah memberikan makan kita dan zat yang telah memberikan minum kita wa huwa alladhi kasana min fadlihi wa ihsanih subhanahu wa ta'ala dan dialah zat yang telah berikan pakaian kepada kita nah barakallahu fikum itu semuanya apa nah merupakan bentuk keutamaan Allah taala dan juga nam kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba hambanya ikhwani fid din a'azzani wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an untuk yang selanjutnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala karena yang selanjutnya nah barakallahu fikum mengenai pembahasan yang baru dan juga lumayan panjang barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin